Mbak-mbak dan mas-mas seragammu biru jiji ngono iya Saha para rawuh jamaah pengawasan dalam rangka dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia Karang Taruna Karang Budi Karang Ngudi Kleco gelego puputan ya sekuilah pokoknya Rabbil alamin ngapunten negosa untawis menikau wau saking caruban Padahal siang wau kalau periksa kali dokter kabuleh opname teng rumah sakit soalnya sesu-sesu kalau mangkat teng Taiwan. Terus kalau niku <clears throat> nembe sakit Soalnya kalau ingin nembe perjalanan jauh 18 jam dari Aljazair. Aljazair niku kidule putatan niku. Saya loro pacaran. Hmm. Ya, jijik banget to iki. Kiai viral wedange sakmene iki lho ya. Apa mesti ratau di lo YouTube cah atau jangan-jangan delok YouTube tapi sih di didelok Gus Nur gitu gitu. gelas cilik, gelas butek. Ayu-ayu pokok pekok, do, Nduk. Saya harusnya opname karena besok pagi kudu mangkat teng Taiwan, tapi kula matur kalih dokter. <coughs> Dadi kula wonten iki kalih nahan watu Perjalanan saking Aljazair teng Indonesia itu 18 jam. Aljazair itu tempat lahirnya Zinedine Zidane, juara Piala Afrika kala wingi. Kula matur kalih dokter, Pak dokter pun diwene obat mawon, kula tak mangkat ngaji. Umpama ndelok jamaah dalu menika kok kula mboten dugi lak kula dosa. Senajan to ora kabeh kebagian kloso. Ketoke sebagian mriku insyaallah nika ora nganggo kloso. Rampung pengajian little body silite gatel kelebon wedi niku. <coughs> Napa kok kula tetep mangkat ngaji? bakul aku wae mono mbiyane kok kiai mung ora sumbut Kanjeng Nabi dawuh annasu yamutuna ala ma'asu manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup kula wenehi contoh Allah niku mboten goroh dawe Kanjeng Nabi niku mboten salah. Menungso niku bakal dipateni dipundut kali Gusti Allah sesuai kebiasaannya. Contoh yang paling terbaru Sayyikhina Mbah Maimun Zubair. Beliau kebiasaannya setiap tahun naik haji. Ibu-ibu Seragen Perso Mbah Mun niku munggah kaji pengpinten, pinten? 6B ping puluh Jenengan sampun derek sampun daftar kula dongake kabeh iso mangkat kaji ning la amin tok yakin ora mangkat sing daftar mawon rong mangkat apa meneh sing ora daftar Mbah Mun niku nembe ping 70 beliau absen tidak berangkat haji itu hanya tahun 2018 karena kebiasaan beliau haji coba anda lihat meninggalnya pas haji tidak hanya itu, beliau sangat mencintai kota Mekah, maka meninggalnya di Mekah. Tidak hanya itu, beliau sangat mencintai hari Selasa, meninggalnya hari Selasa. Tidak hanya itu, beliau sangat mengidolakan Siti Khadijah dan makamnya beliau di samping Siti Khadijah atau di satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Apa jenengan boten ngiri ngoten niku? Maka kebiasaan-kebiasaan baik harus kita lakukan supaya apa? Allah mematikan kita dalam keadaan terbaik. Mila senajan to kula lara watuk, kendung rumah sakit, kula tetep mangkat ngaji. Sopo ngerti pas teng putatan ngoten iki moro-moro Israel teko. Langsung diumumkan yang masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia dengan tenang tukang soting umpamanya. Ya sapa ngerti to nggih? Nembe nyoting matane keplet kepletian kamera modern ya ora ngerti Iki yo ngene cah cilik ndase lucu banget iki lho. Iki rupane kaya Pak Tile iki lho. Sing ndase abang iki lho. Kita nggak pernah tahu. Makanan nyuwun sewu, saya termasuk orang yang awal mengetahui beliau sakit. Kulo isu-isu niku mau ngabari Gus Bombong nih. Sekjen PBNU kulo telepon Rapercoyo. percaya. Teng grup-grup WA grup niku kulo matur, mohon doanya setengah delapan pagi meniku. Mohon doanya Mbah Mun keadaannya menurun, kesehatannya menurun. Saya tidak bilang kritis. Padahal kulo dikabari kritis. Kulo nyuwun donga. Dan nyuwun sewu, kematian terindah di tempat yang indah, di acara yang indah, dimakamkan di tempat yang indah, di hari yang indah. Sesuai dengan nopo, sesuai dengan cita-citanya Mbah Mun. Moro meneng. Saya ini padine pansos sih ya. Disuwek-suwek Makasih ya, Beb. Iya. jawab iya yang matamu eh kimcilnya jangan beper dong santai aja keles ini lah rupa-rupa jomblo deh. Eh, kamu santai le. Jomblo itu insya Allah banyak temannya. Eh, bagaimana tidak setiap kali nembak cewek dek aku seneng karo kue Pasti dia jawab, "Sorry Mas, kita temenan saja." <laughs> Iya. pengalaman matamu pengalaman bahasan tak sawang iki iki dudu degan lak kambil niku nyuwun sewu lak kandel niku kambil napa degan kambil dudu degan niki iki lak tak ombe mesti kula mulai sithik kerminen niki delok wae kematian terindah Beliau sangat mengidolakan kota Mekah, sangat mengidolakan Siti Khadijah. Maka hari ini sidah yang tenar tahu-tahu menjadi viral gara-gara sidah ini disukai oleh Mbah Mun. Apa oleh judulnya? Sa'du nafid dunya fauzuna nabil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. dinyanyi dinyanyakke ya. Ora iso ya diganti mundur alon-alon ya ora apa-apa lagu apa-apa iso le. Saiki sing terkenal lagune lagune Didi Kempot, janjine kae. Janjine utange ra nganggo suwe-suwe, nyileh esuk sorene wis dibaleke. Janjine utange ra nganggo semene suene tak enteni nganti kapan sak lunase. Cendol, cendol dawet. lagu sembombong senengane lagune cak dikin cinta tak terpisahkan. Iya. Teku iki aja godolanan. Mergo teku sagede kentongan. Ya. sing jalo orang mung pacaran tapi ayo rabi sing tenanan ngono nduk kowe mung pacaran wae diuntal codot kowe kok ini ki susah kasus kaya Mbah Mun niki susah kejadian seperti Mbah Mun niki orang mesti iso maka begitu kula dikabari Mbah Mun sedo kula nangis kula kemutan dawe kanjeng Nabi Man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Sing sapa ora susah kanthi sedone ulama, berarti tiang niku munafik. Mila tak kandhani yo ya, ngger dua ya. sak ndablek-ndablekmu, sak nakal-nakalmu, sak oke-oke dosamu, minimal minimal tresno marang kiaimu, selamat uripmu. Mboten kowe ndablek, kowe nakal, kowe kakean dosa, umpamane kowe gaweane mabuk, Neng seragian malah duwe paguyupan jenenge pangunci umpamane. Paguyupan ngunjuk ciu. Wow. Sing diombe civas, ciu plastikan. dua blok dua blokmu minimal atimu tresno karo kiai. Mila niku yang kemudian saya tanamkan di mbak-mbak lokalisasi. Yang saya sampaikan di mbak-mbak di dunia malam. Kue olan dua blok kue urusanmu, kue ngelonde kue urusanmu, Aku yo rasa nglarang to. Masa aku kon mbak, tolong jangan ngelonde please. Larang mungkin to kula. Wong mboten anak gula, orang dulur gula, saya enggak punya Tapi ini tahu, kue ndablek kue urusanmu, kue nakal kue urusanmu, tapi ojo nganti kelangan Allah songko hatimu. Carane priye? Cedak oh karo wong sing cedak marang Gusti Allah. Lah kue rung iso dadi wong alim, seneng oh karo wong alim. Lah ora iso dadi wong soleh, seneng oh karo wong soleh. Wis ora ngalim gaweane cangkeman karo wong ngalim. Wis ora soleh gaweane cerewet karo wong soleh. Wong ya teko iki. Hmm. Ya melu guyu tenan. Biasane jilbabe pink biasane. jilbabe pink ning kene. Iki rondo apa iki? Lah, maka ketika ada ulama yang meninggal, apa kata Rasulullah? Mautul alim, mautul alam. Meninggalnya seorang yang alim itu merupakan tanda-tanda matinya alam dunia. Maka ketika di acara Kompas TV, acara Rosi, saat ini kula mangkat teng Aljazair seminggu yang lalu, lah kula matur. Innallaha ta'ala layak bidul ilma intiza'an yang tazi'u minal ibad Allah itu tidak mengambil ilmu dari hambanya dengan mengambil langsung ilmu-ilmu itu dari dunia. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mengambil ilmu dari dunia dengan cara mengambil para ulamanya. Tegasnya apa? Kalau banyak ulama yang meninggal, berarti dunia ini pun sepuh. Milola cara bahasane Abah Sarip niku nyuwun sewu, wong niku dipun wastani paku. Lha kiai sakniki lak modele ana loro, ana kiai paku, ana kiai catut. Paku niku tugase ngenjengke, catut niku tugase mbubrahke. Mila sing apik niku kiai sing model apa? Sing model paku. Mila rajane Solo jenenge Paku Buwana, mboten catut Buwana. Ratune yogja namine paku alam mboten catut alam. Lah kiai-kiai sakniki oke-oke niku ra kaya paku tapi kaya catut. Kudune tugas kiai niku sawu subu vakum merapatkan meluruskan barisan tapi sakniki oke-oke kiai niku malah mbubrahke barisan. Contohnya apa? Ono wong ngaji di dunia malam jarene penistaan tak jawab cangkemmu. Lah kula niku ngaji-ngaji dhewe ragat-ragat dewa sing cerewet cangkemmu. Ora urusan. Nggih napa mboten? Apa rumangsane wong-wong sing elek niku ora butuh Gusti Allah, butuh. Bocah-bocah niku sak janjane ora usah bocah teng kafe. Bocah-bocah jenengan sing gaweane teng pinggir dalan. Napa teng lampu merah bocah-bocah pang niku. Sing rambutnya dicat abang kuning ijo. Undang-undangane bangjo niku. Ngeta sak awak ditato kabeh. Oh, mana? Bahkan kula nemu bocah niku teng mriki ana tatone emping, panu. Bocah sing ditindik kupinge niku ana sing nganggo mur, ana sing nganggo baut, ana sing nganggo mangkokan, bahkan pelek sakmeteni. Apa bocah-bocah kuwi ora butuh Gusti Allah? Butuh le. Mung awake dhewe niku lak karo wong sing dianggep elek niku sia-sia. Umpamane nembe pengajian niki kalih wong-wong apik kaya jenengan ana bocah pang rambutnya dikelabang, tatoan, kupingnya ditindik. Mesti jenengan nak nyawang dengan sebelah mata. Hmm, opo Contohnya lak malam minggu paling teng pondok kula pengajian rutin mbak-mbak sarkem, mbak-mbak lonte niku lak moro teng pondok sakbis. Begitu moro malah disama, wah lonte, lonte, lonte ngono. Padahal saya ngelok kuwi hasilnya yang ngaceng tak kandhani. Kawayane. Padahal ya pengen tapi ngelokke ngoten niku lagu-lagu kula senajan to niku wong elek kula rangkul kula niku ngomong lonta-lonte ben pengajian ngoten niki lah ketemu babak teng lokalisasi kula ora tau nyeluk mereka lonte kan ra mungkin aku pengajian para lonte rahimakumullah lah ra mungkin aku ra mungkin ternyata napa wong-wong sing elek ngoten niku tasik butuh Gusti Allah tak wenehi contoh Kulo aja ngaji teng Sarkem kali mbak-mbak Germo. Germo niku mamine niku lah. Teng lokalisasi ana istilah lonte Germo karo Anjelo. Anjelo ki antar jemput lonte ngoten niku. Ngapal bang aku kiai ini lonte, Bro. Sing tuku lah iki. <laughs> Iya. Boy. kok kaya ciwi <laughs> gitu tuh banyu putih ya kopi kapal api ini ngapusi ini kopi kapal api ini ngapusi iklannya dibuka hmm. kopi ini rono kapal kopi itu guluwak dibuka kopi ini rono luwak sing jujur ki mung siji sarung gajah duduk iklan sing paling jujur ki iklan sarung gajah duduk dibuka sarungnya ono belalai iya orang percaya buka orang percaya jenengan amine sinten multazam apa bedanya gajah karo multazam bedanya siji lah gajah ki ndase ana belalene multazam belalene ana ndase iya Untung kopi kula ombe, lak kopi susu kula emoh. Kopi susu niku lak bingung ke kopi ning ngajak melek, susu ning ngajak turu <laughs> Mila multazam lak disuguh kopi susu kali diakali, ini diombe susune dicekeli. Iya. Begitu kula ngaji, kali mbak-mbak germon niku ana wong teko. Wong ngarepe jajan mbak-mbak PSK. Kula tak takon kalian jenengan. Kira-kira sing disalami kalih Mas niki, sing ngajin jajan WTS niku, ini apa germone? Tetap kiai lho. Senajan to wong sing biasa jajan londeci isom iso bedokke ndi kiai ndi germo. Artinya apa? Menunjukkan bahwa di dalam hatinya ada kebaikan. Mila awakmu sing rumangsa elek santai wae. Wong elek karo wong apik iki bedone tipis. Sa elek-eleke wong kuwi tau tumindak apik, sa apik-apike wong tau tumindak elek. Maka kula nyuwun sak diprotes, tempat maksiat kok dinggo ngaji? Tak jawab, luweh apik tempat maksiat dinggo ngaji daripada tempat ngaji dinggo maksiat. Ngono pemahamane. Lah, kula kok benci karo wong elek. Allah niku sayang kok. Ana wong elek dosane oke niku malah dibombong karo Gusti Allah kok. Kowe dadi wong apik, pangapuraku terbuka, kowe tak enteni tobatmu. Niku Gusti Allah. Lah awake dhewe niki kadang-kadang ngungkuli Gusti Allah. Maka saya sering mengatakan manusia itu sering menjadi jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi hakim bagi kesalahan kita. Kalau kesalahan orang lain, duh nek onek, tapi lak salah dhewe ra tau didelok. Pulau nembe ngaji. Ngoten niku to, mbak-mbak mas-mas nika jeng jajan. Teng lokalisasi ngerti kulo teko aduan delik kok, Bu. Isin aku ono Gus Miftah. Ora kok malah bengok-bengok. Gus, aku arep londe akhirnya wonge delik mangan dhisik, mana wonge. Dan nyuwun sewu, orang-orang kaya Mbah Mun, kiai-kiai kaya Mbah Mun itu sayang kalian sinten mawon. Mila tamune kata, karena syarat menjadi seorang kiai menurut Imam Al-Ghazali syaratnya adalah alladzina yang duruna ilal umah bi aini rohmah melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Mila lak ndelok wong kakean dosa kene, aku ora benci Tak parani. Ana wong mabuk tak parani. ana wong karaoke tak parani. Mila bocah-bocah dunia malam para pemabuk niku kali kula manut. Karena saya tidak pernah menghakimi mereka. Mbak-mbak LC, Latang Seragen LC ini ku PK lah, pemandu karaoke. Laneng Pantura PL, pemilih lagu, pemilih lagu. Laneng ini apa jenis? Eh? Apa? Viar, Apa ki VR kuwi? Semoga gue lah, mereka itu bekerjanya bukan di mana-mana kok, hanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka itu mewarnai, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Iya. Pekerjaannya apa? Karaoke. Apa kuwi dibuka oke. Okay. Jos matamu jos. Kaya ngono jos. Lagu wajiban kiai itu apa? Memandang para pendosa itu dengan kacamata kasih sayang. Jangan kemudian hanya dihakimi karena hakim itu urusannya Gusti Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka saya sering mengatakan jangan pernah menghina para pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Lebih baik orang yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Kan ngoten pemahamannya. Maka saya sering mengatakan, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat. Bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Nauzubillahi min dalik. Lah, wong sing gelem mandang ngoten iki jarang. Salah satunya siapa? Mbah Mun. Tamu yang datang semuanya diterima. Mila jenengan pengen mersani, kemuliaan seseorang itu adalah ketika sudah meninggal. Berapa banyak orang yang menangis, berapa banyak orang yang mendoakan. Mbah Mun niku jajar. Wong sak Indonesia kabeh salat gaib. Di salatnya jenazah pas bar salat duhur teng Mekah musim haji. Berapa sing nyolati jutaan orang. Yang mendoakan tidak hanya umat Islam, wong Kristen Mojokerto niku misa sembahyangan dongake Mbah Mun. Wong beda agama mawon dongake. Kenapa? Bisa dilihat kemuliaan orang itu ketika sudah meninggal menawi dereng seda nyuwun sewu mang delok tamune mila mulyane omah yen ana tamu mulyane tamu yen disuguh ana tamu disuguh omah ra tau duwe tamu berarti sing duwe omah niku ra tau srawung tamu ra disuguh nyelekutis apa meneh gelasnya cilik nyelekutis banget Karena aku minta air panas ini airnya dingin Mila lak tamu langsung disuguh, Bu. Duwene gorengan, tamune gorengi. Duwene wedang, tamune wedangi. Duwene jarang, tamune jarangi. Duwene susu, tamune susu. No cara. Maka kula niku sakniki duwe cita-cita, ya Allah, senajan to kula matine ora kaya Mbah Mun, Orang kaya sedone Mbah Mun ning Mekah dimakamke ning Maklah minimal kula mangpateni dalam keadaan terbaik kan keren banget bro ayo loh kowe goblok kok kowe mati itu malam pengantin karena dia akan ketemu dengan Tuhannya lo gue ora kowe wedi mati Padahal wong mbak ini kita sing bakal mati di dhewe kowe. Ora ora, bocah kuwi tak dongake mlebu surga. Amin. Mangkat bar pengajian. Are ngaji modar ya, ya. Pas ngerokok keselken utis, oh modar. Eleh, eh, aku njaluk lagune potongan lagune Eh, uh, dunia fid ya Ayo. Hmm, lagu sing aneh-aneh gue ya. gue Kula pengen mengenang Mbah Mun. Sakmene iki mbane nyuwun sewu tukang musik sing paling pelit niku biola. Ya tok digesek dhewe dirungokke dhewe. Ngene iki Delan-delan. Lah pelit banget ta kek. Mbok kancane kon ngrungokke. Ayo dok, niki dong. Niki lagu sing paling disenengi kali Mbah Mun. lah mau ngaku ngaku gua lo ramen Dil gözlerim sholli ya, alaihi. Lah jenengan persani teng YouTube videone-videone Mbah Mun niku jenengan persani. Setiap kali maos maulid, ya Nabi salam nyuwun sewu, pasti meneteskan air mata. Betapa lembutnya hati orang-orang kita, ulama-ulama kita itu. Maka tidak salah kemudian ketika dikatakan ida matal alim bakat alai ahlus samawati wal ard sab'ina yauman. Apa dikatakan Rasulullah? ketika orang alim itu meninggal berdukalah ahli langit dan bumi selama berapa hari 70 hari jajan jadi lah awak mungkin pengen diketok api apa lek didelok matimu Tak kue mati bareng ngombe kopi kok kancamu modiar kue. Kue berarti bosok tak kandani. Oh, mati keren kok disalahke. aku. makane kiai-kiai nek awake dhewe sing tak sugeng niki jenengan dongake kabeh muga-muga dipanjangke umure kali Gusti Allah muga-muga kaya Abah Sarif niku dipanjangke umure kali Gusti Allah Kados Gusmus dipanjangke umure kali Gusti Allah Mbah Dim Kendal dipanjangke umure kali Gusti Allah Habib Lutfi Pekalongan dipanjangke umure kali Gusti Allah Amin Allahumma amin bocah aku indang dipateni karo Gusti Allah Srewet bisa malah giantol cangkemmu gitu loh. Lah pesan-pesannya apa yang kemudian bisa kita sampaikan? Sebelum kita masuk ke soal kebangsaan. Hari ini Kiai NU yang paling dibully di media sosial gara-gara menolak khilafah niku kula. Maka tadi sore dengan mersani Instagram kula, saya posting gara-gara ada orang mengatakan lagu padamu negeri ini musrik. Ya ngoten niku. Wong dolane kurang adoh, turune kurang bengi, koncone kurang akeh, kopine kurang kental. Lagu di musrik-musrike iki lha ya pekok banget to. Sing bener lagu niku ora nganggo musrik tapi nganggo musik. Apa pesan-pesan dari Mbak Mun? Salah satu pesan dari Mbah Mun yang kemarin disampaikan oleh Nusron Wahid ketika peringatan tujuh hari meninggalnya Mbah Mun di dalamnya Abah Lutfi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Apa pesannya? Yang pertama, jangan mau orang-orang ahlu sunnah wal jamaah koyo banser koyo ansor koyo sinten kemawon muslimat yang tiang nahdiin jangan mau dibentur-benturkan dengan habaib Kulo bola-bali ditakoni, No wong no niku benci karo habaib? Kalau orang mengatakan orang no benci karo habaib itu gagal paham. Habib niku pertama kali moro teng Indonesia sing paling menghormati mereka siapa? Wong no li. Orang-orang itu sekarang baru hormat niku nembe saniki. Ayo contoh, saniki buka-bukaan. Sing sakniki rumangsa cedak karo Habib sinten Haikal Hasan. Haikal Hasan dulu mengatakan apa? Habib itu hanya keturunan kafir Quraisy. Sementara kita orang-orang NU dari dulu hormat terhadap ahli bait, hormat terhadap para habaib. Orang ceritane wong NU benci karo habaib. Kayaknya dia cinta sama aku. Iya. Kue ngopo. Kalian berdua itu beda kepercayaan. Yang laki-laki yakin mau, yang perempuan yakin gak mau. Iya. Iklan matamu iklan. singkono kono malam malah bengok tombong ngantuk. Wis maklum lah rupa-rupa jomblo. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman insya Allah ya. Hei eh, para kincil, para mbak-mbak, prioritaskan banser sebagai calon suamimu. Alasannya apa? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi kamu. Iya. Oh no no. jomblo saya kira rasa susah le. Katakan sama mereka, aku jomblo bukan karena aku tidak laku, tapi karena aku mampu menjaga sahwatku. Hmm. Oh no truknya gandengan jawaban justru yang gandengan itu rawan dengan kecelakaan Indonesia merdeka karena bersatu bukan karena mendua oh no aku lah ngeyem-ngeyem jomblo ya oke bahasaku Tenang, kalau kalian yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kalian harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Iya. Oh ora kaya awakmu ditinggal ke pacarnya langsung bengok-bengok aku tanpamu seperti si kucing tanpa karet ambiar <laughs> cangkem cangkem sing ngono ya ngono aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi <coughs> Gak ada ceritanya orang eno benci karo habaib. Kalau kemudian hari ini kita kadang-kadang banyak berbeda dengan para habaib, nyuwun sewu tetap tidak boleh meninggalkan rasa hormat. Di dalam kitab taklim itu disebutkan, ngaten nggih, supaya tidak salah paham. Saya memang beberapa kali berselisih paham dengan habaib, tapi saya tetap hormat dengan habaib. Karena di dalam kitab taklim itu disebutkan al hormatu khairum minat to'ah. Iki bocah-bocah banter kudu paham. Jadi awak mau jangan dibenci le, senajan to awak dhewe Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Tak wenehi contoh. Multazam ki umpamane kiaiku. Mustahil sih. Wong umpama ya ora apa-apa jam ya. Lah penampilannya wis pantes kok. Dadi Mbah Mudin, Mbah Kaum, Mbah Rois pantes ki. Rupane kaya bandoso. Hmm. Tapi lumayan lo suaranya apik lo Ngerti lah ngopo Mas Multazam suarane apik. Kuwi sing pinter bapakne. Biyen embok nih meteng si Multazam bapakne sregep kirim mic. Kuwi tuh apik suaranya Multazam batin asu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, umpamane Kang Multazam niki kiai kula. Dia perintah sama saya begini, pas sholat subuh. Miftah, imami sholat. Kalau jawab boten, jenengan mawon. Begitu saya jawab boten, saya tidak taat dengan Pak Multazam. Tetapi ketidaktaatan saya karena hormat saya kepada Pak Multazam. Boten Pak, jenengan mawon. Dalam konteks rumah tangga, ibu gawe daharan, ngaturi bojone dar, Ayo Pak, mangan. bujumu jawab, boten awakmu dhisik, Bu. Sebagai istri-istri yang baik kamu jawab, boten kula nenggo bapak." Senajan to jenengan mun dikongkon karo bapak, "Wis Bu memang mangan dhisik." boten kula nenggo jenengan." Niku jenenge hormat lebih didahulukan daripada taat. Orang kok malah ceniningan, "Ayo Pak mangan." "Kowe dhisik, Bu." "Oke." Kuwi ceniningan tak kandhani. Wong wedok model opo kuwi? jadi bapak ijo biasanya. sing jilbabe putih insya Allah luweh parah niku jadi hormat itu lebih didahulukan makanya nyuwun sewu walaupun banyak habib kemudian nggak setuju dengan saya dengan gaya ceramah saya dengan pengajian saya di lokalisasi di dunia malam tetap walaupun orang itu mengkritik saya tetap hormat sama mereka mohon maaf saya tidak taat dengan mereka contoh ono Habib ngonek-ngonek ke Jokowi Jokowi banci pakai softtek saja lenyuan kehaba kehabaipannya tetap kudu dihormati tetapi kita tidak boleh ikut-ikutan isi ceramahnya cara menempatkannya yang benar seperti itu Wow, wow, wow, wow. Ya aja nesu, lakono bengok Allahu Akbar jawaban, sami Allahu liman hamidah. Makanya nyewon saya bu, kamu tidak boleh membenci Habib manapun. Selama mereka duriahnya Rasulullah, wajib kita ikuti. Selama mereka nasabnya sampai Rasulullah, wajib kita hormati. Tetapi nyewon saya bu, kalau taat nanti dulu dilihat isi ceramahnya. Mila nyuwun sewu, kalau cinta kita orang Eno terhadap babaib tidak perlu diragukan. Nggih napa mboten? Mereka ahlul baitul mustofa tuhuri kok suci kok. Awake dhewe iki apa? Mila konco kanca Habib ke suarane api ya lumrah wong Arab kok. ikini doa kaya unta Lah kaya awakmu lah suarane elek lumrah wedhus kok. Maka jangan ada yang mengatakan Gus Miftah benci dengan habaib. Saya cinta dengan habaib. Tapi soal taat dilihat dulu. Dan Mbah Amun mengatakan apa? Kalau kamu ingin mengikuti Habib yang baik, ikutilah Habib Lutfi. Itu yang disampaikan oleh Nusron Wahid di Jakarta. Nyuwun sewu. Kenapa kemudian Habib Lutfi? Seorang habaib yang cinta dengan NKRI. Seorang habaib yang punya jiwa nasionalisme. Kan jarang nih. Betapa cintanya beliau dengan Indonesia. Mula kowe ngono le uripmu kena susah. Kena kowe jomblo. Tapi nyuwun sewu soal nasionalisme nomor satu. Be, hidup mati adalah NKRI. Makanya gula niku belajar banyak ilmu kebangsaan itu salah satunya dari Habib Lutfi. Dan Bahmun mengatakan kalau kamu ingin mengikuti Habib yang baik, salah satunya yang paling pokok adalah Habib Lutfi. Jajal. Habib yang cinta dengan NKRI. Niku keturunan Arab, keturunan Kanjeng Nabi, cinta karo NKRI. Mosok jenengan lahir cenger ning Sragen, ora seneng karo NKRI. Kita itu apa-apa terjajah. Ora bangga dengan produk lokal, kabeh kon jobo, deloken. Ayo delok siji-siji. Kabeh iki jenenge jobo. Duwe jago api, lahir ning Sragen, netese ning Sragen, tapi kita sering mengatakan apa? Jago Bangkok. Kenapa enggak disebut jago Sragen? Ayo. Suket tukule ning Sragen diarani apa? Suket Jepang. Lah bosok to Ayo. Kenapa tidak disebut umpamane suket putatan? Ayo. Kayak suarane londe kayak. suket Jepang, suket Manila. Wong lahir ning Sragen. Ayo. Jambu gede titik, jambu Bangkok. Ngopo ora jambu Sragen? Malah jambu alas. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk bojo. Wah, wah. Niki lho. Kenapa kita kurang cinta dengan NKRI? Ditambah lagi apa? Dua guru salah. Akhirnya nopo? padamu negeri lagu musrik lah iki kepiye tak uteke sing dadake dalil napa inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lagu padamu negeri itu tidak sesuai dengan firman Allah bertentangan dengan firman Allah inna solati sesungguhnya solatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi taala yo nyuwun sewu kuwi jenenge jaka sembung bawa golok gak nyambung blok Kuwi jenenge pemerkosaan ayat. Kan orang nyambung. Ini kan lagu yang mengajarkan cinta terhadap Indonesia. Aja dianyaki bareng-bareng. Padamu negeri Iki apa lah para berbakti kabeh iki. Mbak enak kalau mik, eh Cibaping nyanyi bareng-bareng. Rasa ke musik. Nganti rapal lawas kowe. Ulangi bareng-bareng. Padamu negeri. neng di unsur kemusrikannya di mana wong abdi karo negara kok ya oleh-oleh wae kok sing ning sore film ora apal mung mangap-mangap teng Bikin nyanyi apa kesurupan cangkemmu ya? Apakah kemudian mencintai negara itu diajarkan oleh Rasulullah? Saya jawab iya. Contohnya apa? Kanjeng Nabi begitu masuk dari Mekah ke kota Madinah, dia berdoa kepada Allah. Allahumma habib ilayna al-Madinah ka hubina Makkah au oh asad. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah. Kanjeng Nabi cinta dengan tanah Arab. Kita orang Indonesia cinta dengan Indonesia. Malah ono sing ngomong meneh, Pancasila perlu didiskusikan sebagai ideologi itu salah. Kalau bisa diganti dengan khilafah. Lah kowe sopo sapa to, Dul? Dul. Kowe iki lara gelem manggon Indonesia ratrimo mau karo Pancasila, yo ya minggat to Indo Indonesia. Orang gawe negara cangkemu cerewet. Urip numpang yang gaya. Milo tak pikir-pikir ki ra beres kabeh lho. Dari sejak Pilpres kira rampung-rampung, tak pikir rampung Pilpres ki wis beres, ternyata ora beres kok. Biar mangkat di Jakarta atas nama aksi bela Prabowo, jadinya jihad. Jihad bela Prabowo. Waktu itu saya bilang, goblok jihad kok membela wong. Jihad itu membela agama, kalau mati masuk surga. Jihad membela Prabowo, mati masuk Gerindra. Aku ngono ta? Iki wis rampung. Akhirnya apa? Pak Jokowi akur karo Pak Prabowo, ketemu ning gerbong kereta. Wis cipika-cipiki, kula pengajian katwit Ramadan. Ayo Pak Prabowo ndang ketemu karo Pak Jokowi, akhirnya ketemu cipika-cipiki. Muah muah. Untung rajipoan. Lanang toh. Wis ngobrol, ayo jok ngopi. Oke. Okay. Nah, ya, Pak Prabowo monggo ngunjuk. Oke. Okay. Wis akur. Prabowo wis kondok karo Jokowi Jok Jok selamat ya Anda jadi presiden lagi selamat bekerja Jok Jokowi jawab terima kasih wo eh. kamu jangan susah kamu nggak kalah kok wo kamu hanya juara dua enak banget tuh iki wes akur wes rukun wes pelukan sing ra trima sapa tim sukses Mila bola balik kula kandha Menungso itu terbuat dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun, asal katanya sama dengan ridho. Kenapa dikatakan ardun? Soalnya tanah niku ngalah, diinjak tidak teriak, dikencingi dia tidak emosi. Tapi jenengan persani, senajan to tanah niku gaweane tidak tidak. dijarke mawon regane saya suwe saya larang. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Meniso belajar saking teladane tanah, ngalah, sabar. Menungso sing gelem ngalah, gelem sabar, bakal larang regane. Kok ana wong gaweane ngamuk, gaweane nesu, gaweane gawe masalah. Apa mereka tidak terbuat dari tanah, Gus? Tetap orang yang buat yang senengane marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Mila ya kok bojomu ngamuk. me meme. Piye iya, tak uruske sertifikate? Ngono. Maka saya bilang, nggih niki blablaan nggih, walaupun konsekuensinya gara-gara kula ngaji model ngoten niki kula disenesone kalih wong-wong ex HTI. Kula ra urusan. HTI teng Indonesia niku secara organisasi bubar le, tapi menungsone tasik kathah. Kalau di Turki ditangkap, di Malaysia ditangkap, mereka di sini bebas keluyuran kok. Malah bikin tagar macam-macam soal khilafah kok. Kalau persoalannya hanya membela capres, rambung pilihan presiden rambung kok. Tapi persoalannya mereka itu pengen mengatakan demokrasi Pancasila itu gagal dan harus diganti oleh khilafah. Kula nyuwun sewu. Sekarang ada istilah lagi NKRI syariah. Apa to kuwi? Malah mumet ndase meneh aku. Wong rajil bapan akhirnya jilbaban jilbab syariah ono meneh saiki hijabers community kuwi apa meneh kuwi hijab niku artine lah aling-aling cara kula mbiyen mondok ning Ponorogo ngising ning kali ora ana tutupe mergo wong akeh takai tutup tutupe niku jenenge hijab kok saiki sing dihijabi matamu ki apa kuwi sing dinggo kuwi jenenge jilbab ora hijab lah wae melu-melu atas nama hijrah ngaji sebulan assalamualaikum akhi akhi akhi waalaikumsalam ukhti assalamualaikum ah waalaikumsalam uh ah uh uh umi umi iya abi <laughs> iya umi mau kemana tandur abi iya kalau Abi Multazam mau kemana? Nimpal teletong Umi. Tukang ya Abi karo Umi ora pantes. yang bener ya wong simbok bapak ibu ini bener. Melo jenenge ASI, air susu ibu. Lah nyelo bojone mak asem, air susu mak. nyelo bojone bunda asbun, air susu bunda. nyelo bojone Umi, air susu Umi. Masuk asu. <laughs> ayo ngasu dulu. Nabi mengajarkan kepada kita untuk cinta negaranya. ini contoh, Ini contoh sing gampang-gampang Gue ya, Bro ya. Ben awakmu paham, ben rupa-rupa dalan gue ya ngerti lah. Apa rupa-rupa gue mau sing mati mati mau. Padahal Israel wis ning dhuwure kaya delok ngapa mergo sunat mergo urung rabi ya salahmu eman-eman gonmu sunat ora ana bedane karo kran amung ah, nguyuh tok malah nyanyi ning kali karo atus uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan jiji Oh begitu, bu pacare Rabi langsung mantane nikah. Mumet ndas mulele. Remo atine nekat marani nang resepsi ne. Apa diantemi banser kowe? Dadi nyuwun sewu. Kanjeng Nabi mengajarkan cinta kepada negara. Tak wene contoh. Baju jubah wong Arab itu ada sejak kanjeng Nabi atau ada sebelum kanjeng Nabi? Sejak saat durungnya kanjeng Nabi ki ya wis ana. pakaian Arab. Begitu kanjeng Nabi masuk dengan agama Islam, kanjeng Nabi tetap menggunakan pakaian itu atau bikin baju baru? Tetap pakai jubah wong Arab lawas. Kenapa? Karena Rasulullah menghargai budaya Arab. Sing nganggo jubah kuwi wong Islam kabeh apa wong ana wong kafir kabarang? Kafir yo ya nganggo jubah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Gosok kabeh nganggo jubah Saya kita takon, jubah kuwi pakaian Islam apa pakaian Arab? Arab. Berarti wong Islam seragam, kudu nganggo jubah apa orang. Ora, wong gaweane menek wit kambil golek degan kok nganggu jubah. Ya bulu nambah loro. Apa mana bulu cah kuwi ireng banget. Tolong di zoom. Masuk ke patroli. Kowe ndelok rono aku ngombe Wong gaweane golek damen kok nganggo jubah. Jenenge Little Bawen, Little gater kelebon damen. Wong gaweane narik becak kok nganggo jubah. Narik rem iso salah le. Becak rem ning ndi? Ning isor sadel nganggo jubah ra mandek-mandek. niki-niki ngono. Angsal napa mboten Gus nganggo jubah oleh tapi ra kudu. Indonesia punya budaya sendiri, Bro. Budayanya apa? Sarungan. Mila kula teng Arab, Anda punya sarung sini saya beli. Mereka senang dengan budaya kita. Mau sarung kaya Mas Multazam oleh. Nganggo katok kaya kowe oleh. Nganggo jin, setan, demit, iblis, yo ya apa. Maka begitu Mas Deddy Corbuzier itu masuk Islam, ditanya sama wartawan, Mas kok nggak pakai baju muslim? Sing kondo baju muslim ki sopo? Wiki jenenge baju koko. Koko ki baju Cina. Koko ki asline kaya sing kula nggo niki. Niki jenenge baju koko, mergo kula wingi bar mulai ngaji ning Hongkong. Kong. Dadi kula nganggo baju niki. Sing kok pamer matamu. Sengit ya aku. wis bubar pengajiane bubar terang ke malah pamer aku pamer sama kamu gak level niku jenenge baju koko bukan baju muslim soalnya apa saya gawe niku wong Cina pertama kali milo jenenge koko Maka ketika saya ditanya, Gus, apakah Mas Dedi nggak pakai baju muslim? Lu ngopo toh Islam saya itu bukan Islam formalitas. Sing penting aurate ditutup. Aurate wong lanang niku baina surati warubati antara dengkul lan wudel. Dadi sesuk meneh Mas Multazam manggung pengajian nyanyi nganggo sarung tok, waton dengkule karo udele ketutup sah. Lara percaya jajal saiki. Tidak apa-apa, Bro. Mung paling jamaah bengok kae Multazam pekok. Ngono kita. Nih kan ngaten pemahamannya Dodi Corbuzier mangkat Jumatan kali kula pertama kali teng Bintaro kok nggak pakai sarung apa wong Islam kudu nganggo sarung ora ngakwe Jumatan nganggo katok ya oleh Lah wong salat Jumat dikongkon nganggo sarung malah ra kena ngongkone sadurunge salat Podo kali kula wingi takoni, "Gus, saya mau nikah sama anak sekolah." Jangan. Lah pripun ngenteni mulai. Aku yang ngono ta. Sekolah dirabi yo mesake. Gus, kula badhe rabi. Karo sapa? Kali anak sekampung. Aja. Siji kesel sekampung mau rabi ya. Ajebol boyokmu kepiye aku ono meneh moro Pak Kiai kula pengen rabi meneh karo sapa mahasiswi tak jawab lah kowe pengen rabi ngrasake mahasiswi aja rabi meneh lah carane pripun bojomu kon kuliah meneh <laughs> mahasiswi bro jadi pemahaman ini salah kabeh ngono lho Cah kowe nganggo sarung ya ora apa-apa nganggo katok sing kaya tanggo ki ya ora apa-apa sing tanggo ki jenenge apa kulot matamu kuwi ngono sobat kaya ngene kok kulot. Apa matamu katarak? Malah sayak iki lho. Bu niki jenenge napa? Delon katok aja ndelok isine. Niki jenenge katok sarung. Sangka ngarep ketok kok sarung kaya mburi koyo katok. Tak buka ora apa-apa. 1 2 iya. Kayane mbake. dasar mata keranjang orang ada hubungannya wong Islam kudu nganggo sarung takoni meneh Gus itu Mas jadi korbuser mau ganti nama apa enggak enggak ada kewajiban orang masuk Islam ganti nama akhirnya dia takon aku gimana bro aku jenenge mau ganti apa ora lah manut tak ganti tak ganti siapa jenenge Habib Rizik piye aku yang ngono toh kan gagah wongnya gede kok kan jurah apa-apa Lak kowe ngefan karo Habib Rizik jenenge Habib Rizik ngono wae ta. Lak kowe ngefan karo Gus Nur jenenge ya Gus Nur. Ngono ya ora apa Cangkemmu. <coughs> Karena orang nggak bisa membedakan, nggak bisa membedakan mana budaya, mana agama. Ayo le, songkok sing mau nggo. Wis songkok Islam apa songkok nasional? Songkok nasional. Berarti uang Islam niku kudu nganggo songkok apa mboten? Ora. Mila kowe sing das ndasmu ora duwe songkok ki ra apa-apa. Ora apa-apa ndas-ndasmu dhewe kok. Nganggo blangkon kaya aku ya ora apa-apa. Aku mbiyen nganggo blangkon kok dilokke kiai kok blangkonan. Lah urusane apa? Aku nggo tuku blangkon duit-duitku dhewe. Sing tak wadah ya ndas-ndasku dhewe. Urusane apa? Ngomong pamer meneh Geruan tol cangkemmu. Sengit aku. Kok melu-melu? penyanyi lemu yang gaya kita mencintai Indonesia dengan segala budayanya maka konsep dakwanya Gus Miftah itu apa? Membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Saya kira Bang Medo, pulau ini diprotes. Kenapa istrinya Gus Miftah nggak pakai cadar? Lu lu lu lu lu lu lu, penyeramai kiai, aku ngono. Wong bojo-bojoku dhewe sing cerewet cangkemmu ki ngopo? Gege kowe naksir karo bojoku. Aku <laughs> ngono to. Lah sing naksir aku oke, padake. Bojone piro? Ya siji. Siji ning Yogya, siji Sragen, siji ning Lampung ngono kuwi lah masyaallah. Gus Miftah nambah bojo, nunggu takdir. Kalau takdirnya ada, saya nggak bisa menolak. Kalau tidak ada takdir, ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Apa? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tenan Nah, tapi nyatanya orang wani orang lanang, wong wedok lanang kuat ndile. Kuat wong wedok. Wong lanang ki ringgih tak kandani. Seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Harus ngopo we. Gandel cangkemmu karo bojomu kowe. Ampuh wong wedok ikang Multaza. Wong wedok ora kuat kepiye? Pabrik susu loro digawa dhewe tak kandhani. Wong lanang ki lemah. Multazam ki lemah. Nggawa ndok lure sambatan karo manuk tak kandhani. setengah loro cacate cacate aurate wong wedok niku pundi mawon seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan berarti rai ini niku kudu ditutup napa mboten ora ngopo bojo kurang yang nganggo cadar kok disalahke kowe nganggo cadar yo mau ora yo ora apa-apa wong rai raimu dhewe ngopo kok jangkemu cerewet di bojoku Sing lucu teng Taman Pintar Kota Yogyakarta, ana wong 10 nganggo cadar ireng-ireng kabeh, mudhun ning Taman Pintar, ana tulisan Taman Pintar, jiko HP selfie, ceklik, aku lak mbatin. Sing mok foto ki apane? Wong sarai ireng kabeh. Mosok foto sing dipoto mung matane <laughs> tok. Maka saya sepakat dengan Pak Kiai Said. Saya besok tanggal 20 lah Mas Bobong makan neng Bali, muktamar. Saya muktamar ulama Nusantara teng Bali ada seribu kiai menegaskan ahlu sunnah wal jamaah dan Islam Nusantara membumikan dakwahnya Wali Songo. Kula matur, raine niki lak boten aurat berarti ra wajib ditutup. aku yang gubur burqa cadar ora apa tapi menurut saya cadar itu budaya. buktiin apa? saat niki wong Arab zamane Muhammad bin Salman, sing kerja ning bandara, kerja ning mall, kuwi cadare do dibuka kabeh. Kenapa orang Arab dulu nganggo cadar? Soalnya Arab niku lak panas-panas banget, lak adem-adem bingit. Maka supaya wajahnya tidak rusak ditutupi dengan cadar. Awan-awan yang padang pasir panas banget, anginnya banter. supaya wajah jairah kena pasir ditutup nganggo cadar saiki Saya sewu saya <clears throat> kerja ning mall kerja ning bandara wis dicopot kabeh soale adem ISIS ono AC orang Arab itu sekarang kiblatnya ke Amerika orang Indonesia soal fashion kiblatnya tengah Arab kis kualik-walik bakul berambang ning Seragen kok nganggo cadar. Padahal sejuke kaya ngene. Lah yo aneh ta kuwi. Bu, brambangnya sekilo pinten? Mangewu. Ngeten, kula wingi pas tengah Jazair, ngomong apa mar meneh? Tak gasruk cangkemmu kowe. Kulo takon karo wong Aljazair, ada nggak Islam dengan karakteristik Aljazair? Dijawab Onori. Ketika saya menyampaikan Islam Nusantara, Islam Indonesia, dia jawab di sini juga ada Islam Aljazair Kiai. Bagaimana itu? Islam Aljazair niku wong wedok teng Aljazair. Niku lak sing ngomong asli mriko niku matane ditutup siji. Jadi sak rai koyo cadar, tapi sing diketoke mung moto siji tok. Dadi ngene iki kabeh ya ora iso ndelok goblok kowe iki kok. Kok ora kabeh iki lho. Dadi ngene iki bentuke. Ngerti ya. Menawi teng Arab niku cadare niku ireng, teng Aljazair niku cadare putih. Itu oh, ping mbahmu. Tentu ini. Saya tanya, kok seperti itu? Inilah budaya kami. Apa aku harap nyalahke budayane wong Aljazair? Ya ora iso. Ora iso, gebuk cangkemmu malahan kowe. Wong budayane wong kono kok kowe melu-melu. Wong Arab cadare ngoten iki, motone loro ketok. Wong Indonesia jilbaban kaya jenengan niku wis apik. Napa wong Arab nganggo cadar? Wah, sing dipangan kurma kok ngene sesel-sesel ke iso. Lah ning Sragen pecel Mediun ayo dia mangane kepiye sesel-sesel kok ngisor yang yang selak imsak ramangan mangan akhirnya selak ngeleh cadari dibuka piak bulno MSC Oh, pokoknya merongos sak cangkemeh umpamane Nganggu cadar karep murang nganggu cadar ora popo, apa ngono lho pemahamane iki Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo selawatan di yo. Ayo lagu apa? Lagu anyar apa lagu lawas? Lawas mesti hilang kasate. Anyar urung jadi. Lagu apa? Mundur alon-alon. Bisa ra ku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal raiso apa-apa aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa ora gaun cah iki lak sing nyanyi bocah-bocah kuwi beda meneh aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas atimu peri eh. ayo lagu apa Eh? Sawangan wis tak resiki ana sawange saiki. Napa, Bu? Eh? Pamer bojo, mesake sing jomblo. Apa kayak anu, apa jenenge korban janji, korban janji. Nah, kayak lagu ini, kowe lu pas aku ngajeng-ngajeng. Eh. Kayak Isara jam. Ora iso. Aku lagu apa-apa iso jam badake. Ditinggal rabi iso. Oh, jam bola wes mau. wes enak ya nyanyi lagu solawati Ahlus Sunnah wae sabun malam Jumat. Ya. melodi ini tok weli. rasa aku hadroh, irungane ki tok wae. Lampune pateni, hp durip ke. Ayo ben kaul didik. Ayo, salam ala Nabi Muhammad. Salam alaihi Ayo, urung, urung bar. Insya Allah nganti subuh. Ayo, diangkat HP ini. Sing ra duwe HP cangkeme merenges. Iki ya, lamune pateni mawon, men peteng kabeh. Ayo, pateni, lahir so mateni tukang lamune tak pateni. Hmm. <coughs> <coughs> saya Melayu Sallu ala Nabi Muhammad Muhammad salli alaih Ke timur dulu Salli wa salim dan usikin menel, sepeda malih yuk salahku meneh seluku seluku batok batok e e, e si romo menyang solo le le e, payung montong seluku seluku batok batok e e, e si rô mô mơ nhang sô lô lê lê bay ông muốn thô má chân đi lô lô ba hoàng mà thi ô ra ô ba yên lô Eni bocah yen urip ayo ibadah Sing banter Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin anta fi ilmi Allah وسل على سيدنا محمد أنت ترى في علم العالم Salatan daimatan بدوام ملك الله Sallu ala Nabi Muhammad اللهم صل عليه Alhamdulillah. Hmm, Kateni wae nggih rampung. Lanjut. Modar aku. Jadi ngono kira apa pole lagu-lagu ndang iki mau selawatke ra apa-apa. Kaya korban janji kae. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe. Ngono kira apa-apa. Lagu mung ngono kira ketinggalan zaman kowe ora gaul. Gaul didik ra apa-apa, Bro. Kimcil kepolon kelingan mantan kan ya ora apa-apa. Dek kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi ho ah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain ho ngono jam atiku rasane lara diringi sapa ora goblok iki mumpung cah nom-nom gelem ngaji iki lho. Diringi, Bro. Kowe ngapa ning kene meneng wae penyanyi ini? Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama Sesuk opo, Tung tang tung ong tumpang tumpung masa orang tahu kurung lagu gue orang, orang tahu tak biolanya tak seorang tak tipis ayo kok iso kandas gitu aku lagu ini gue sih jelek gue eh bila Israel datang memanggil gue Wis rasa mau tabu Ayo sing banter. Hatiku rasa nyawang koncong ado karo agama Radu duwe tata krama Qurane ra diwaca salate ya jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni gurunya digepuki ayo rene kendang ngaji selawat ya rabbi والحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال iso mung siji kok tol jaina ora nudel ora penak nudul kerasa penak sing didedel ndanga danga, iya Salu ala Nabi Muhammad inilah Indonesia orang orang negara luwih islami saka Indonesia nih Neng Arab Saudi orang orang pengajian nganti setengah siji orang orang. mung ning Sragen niki selaman telat telat matamu kuwi telat ya. Makanya kula ngajak, jangan pernah kita tidak mencintai NKRI. Perjuangan orang-orang dahulu untuk menjadikan Indonesia merdeka ki abot le. Hubbul watan minal iman. Nasionalisme itu sebagian daripada iman. Ngono oh, kok disenengi Wis kurang islami apa tok begitu merdeka digawe lagu. Apa? dari yakin ku teku hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah air busaka eh Indonesia merdeka syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan kurang islami sangko ngendi merdeka wae kehadiratmu Tuhan kok undang-undang dasar 1945 pembukaan Salah satu alineanya apa? Atas berkat rahmat Allah. sopo sing kodo. Atas berkat Nyi Kidul ora ono. Atas berkat Dharma Gandul ora ono. Dharma Gandul ki dudu agama. Menawa awakmu takon Dharma Gandul ki apa? Aku ora paham. Tapi lek gandule Mbah Dharma, aku paham. Indonesia kita takkan dari leo. Apa bedanya Indonesia karo Eropa? Kita terangke. Eh? woi goblok kok. Sing beda lontene kepiye cah iki? Indonesia kalau Eropa niku bedane mriki. Eropa itu bangsanya cuma satu, namanya Eropa. Berdiri di atas banyak negara. Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, Turki, Portugal, Belgia, Nyuwun. Abah, abah, abah. Ngelangon. Kok ngelangon biarang gitu Ini satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Indonesia itu sebaliknya. Banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Bangsanya apa nih? Bangsa Jawa bangsane apa Sunda bangsane apa Madura bangsane apa Bali bangsane apa Bugis bangsane apa Batak bangsane apa Aceh banyak bangsa berdiri di atas satu negara namanya Indonesia maka Muktamar NU NO tahun 1936 ketika di Banjarmasin menyepakati bentuk negara Indonesia adalah nation states. Apa itu? Negara kesatuan. Makanya sing cocok ya mung Pancasila. Berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Saya kira diganti khilafah kuwi medeni le. Ayo didelok ngene ya. Ngomong Jawa tok kuwi lho, sukune wong Jawa dari Banyuwangi sampai Banten. Kuwi padha-padha ne logate beda le. Banyuwangi osing. Nyebrang titik Madura ana bahasa Madura lomba TTS atau menang kolomnya mesti kurang hubungan suami istri menghasilkan empat kolom anak wong Meduro kurang hubungan suami istri menghasilkan nak kalau nak Kalau yang seneng lah kalau Meduro nih, lucu-lucu nih kok pokoknya. Kalau jadi polisi angel, soalnya berhitungnya ratau bener. Lawang selagi berhitung satu, dua, Meduro to satu. Paling cinta aku karo Madura. Apa mana Mbah Syekh Ahmad Khalil Al Bangkalan. Madura. Ambian ning Solo lah ono Habib Wali, jenenge sapa Le? Bib Anis. uang Madura sowan Bib Anis. <clears throat> Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Pripun kabar ya, Bib? Beb Anis jawab, pasti anda orang Madura. Dur bu abu, Beb Anis ini wali deh. Tahu kalau saya orang Madura katanya. Yo ketok cangkemmu bro, bro ngulon meneh ketemu Surabaya bahasanya rodok kasar dian dan cokwi orang misuh le dan cokwi jeneng tokoh ning Belanda diabadikan jadi nama tank Dadilah ana dalan cilik ning Surabaya kuwi dileboni karo tank sing jenenge Dancuk. Mila kono tank teko wong Surabaya bengok, "Dancuk, Dancuk, Dancuk." Asline ngoten niku. Tapi salah wong saiki danjo iki malah nggih misuwi wong. Mila awakmu aja ngomong dancuk. Lah pengajian ora pantes ngomong danjo Mila aja sekali-kali ngomong danjo Ngopo aku ngomong danjo iki contoh. Contoh. <coughs> Kok Gus Mita pas ngomong danjo Soalnya aku ngerti tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Bahkan kadang-kadang karo kol-kolah danjo kok ngono-ngono. Ngulon meneh ketemu Solo Yogja. Wong e alus kaya kula. Ora percaya lak wong alus. Bojoku iki lak sungkeman karo aku setengah jam, ora kaya awakmu mung salaman tok. Pak, kosong-kosong ya, Pak. Ngono kuwi. Lah bojoku sungkem setengah jam bapak abah kaulah ngaturakan sungguh riati bapak menawi kaulah gada kelepatan sak dimas yang ucapan sana sang tindak tanduk kaulah banyu sak cawok lemas sak cawok gondong sak suwek kayu sak coklek kula aku samudra pangang sami bapak bojo kula karo nangis tak pikir kelingan dosa ngapa kowe nangis sikil kula kepidak oh alah ngulon meneh ketemu apa ngapak Kebumen Tegal Purwokerto Banyumasan sak piturute Cilacap omongnya blekuduk blekuduk blekuduk blekuduk Aku pengajian yang Tegal pertama kali ning ngomai dalangan terus tahun 2007 ditawari ngerokok gue bahasa ngapa? Pak Kiai Kiai, isuk-isuk ngobori cocot. Ya Allah oh, Indahnya Indonesia. Panitia pengajian sambutan arane manjing dalam Gus Miftah anak Gapura, arane Gapura Sugeng tekak. Aku mikir, Gapura Sugeng tekak ki apa? Bono Gapura selamat datang. Selamat wis Sugeng, datang kuwi tekak. Nang Yogyakarta iku ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Ternyata monumen Jogja kembali. Lah zaman biyen wartel, Lawakmu telepon nomor sibuk, jawabannya nggak gue bahasa apa nih? Inggris. The number you calling is engine. Please try again in a few minutes. Lak neng Tegal mboten. Nomor telepon yang sira ratuju langka telepon mending ya. Ngono gue kok. Ngulon meneh ketemu Sundo. Wis beda meneh bahasane. Kaditu kadunya, tapi metutuk dinyak Indahnya bahasa kita. Tegawa padha-padha Jawane bahasane Sunda indah, wonge alus-alus. Kaditu untuk naun-naun. Sinten penduduk tintep taun. Cicing mah ulah gandeng, teh kucing mah disrondeng. Kula suwun nang wong Sunda niku ngomong bahasane alus-alus, niku teh gelis. Ana wong ngapak dolan gene wong Sunda, mlebu kampunge wong Sunda ngidak telek. Wong ngapake nesu, "Ta ini siapa kiye?" dijawab karo wong Sunda iya mah taina urang wong ngapa kerap percaya ora percaya taina urang kok gedene sekiyek katanya ini Indonesia ngono lho ngulon meneh ketemu ngendi Jakarta bahasane apa Betawi lulu gua gua bapak lu mertua gua iya indahnya Indonesia ngulon meneh Banten ngulon meneh Lampung nyak ego mangan kudai ayo mangan disik kambuang kuwi atine apa hasu Lampung ngulon meneh ngendi Palembang wong kita galo ngulon meneh Medan mulai punya marga iki marganya jelas si lupa hutang cakwi mau si raja guguk ah. Iki marga satwa. <laughs> Indah. Ini baru dari segi suku. Makanya kenapa Pancasila paling cocok? Belum lagi kalau ngomong agama. Ada enam agama yang diakui oleh undang-undang. Apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Semuanya berhak melakukan agamanya tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Dan yang paling cocok menaungi itu semua adalah Pancasila. Kok saya saiki cangkemmu ngomong Pancasila ra cocok karo Indonesia, tak grantol cangkemmu dulu wae. Kulo kondo, kalau hanya perbedaan soal tahlil, awakmu tahlil tonggo mora bisa dimaklumi Mung perbedaan kunut, awakmu kunut tonggo mora ora popo Tapi kulo yakin wong Sragen wis ana sing padu bahkan kunut. Soalnya apa? Wis jarang sing salat subuh. Ora apa-apa. Traweh 28 ora popo bahkan yang Sragen ono aliran nomor telu ora rong puluh ora wolu tapi aliran sing ora traweh sapa imame multazam <coughs> tapi kalau sudah berkaitan dengan ideologi nyuwun sewu NKRI harga mati nggak bisa ditawar-tawar lagi makanya nyuwun sewu dengan sikap saya seperti ini banyak dibully aku rafofoh demi Indonesia banser sing gagang lho Indonesia eh, malah suwe-suwe kaya banji binaanku kowe sing jilbabe sing kopi abang lho aku ngerti saya jenenge sapa Sukarlan asu ah, lekar ning dalan ngomong sing gagah ngono lho bro Indonesia Indonesia Aku apal karo gerakane banji, aku dijamaah banji 400 kok. Jenengmu sapa? Lora, Om. Mbak lanang ora, wedo ora, ngono. Jenengmu sapa? Sucipto. Susune lancip di diganjel botol. <coughs> Maka melalui peringatan malam hari ini, mudah-mudahan Allah menjaga bangsa Indonesia. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Bangsa ini menjadi bangsa yang makmur. Amin sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sampun jam setengah tiga <coughs> pengajiannya pun rampung Bagi infak saya wet cerewet bu, <coughs> Kabeh ngadeg nyanyi lagu Indonesia Raya karo selawat hasbi robbi jallallah. Shallu ala nabi Muhammad. <coughs> Hiduplah Indonesia Raya tu dua Indonesia Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah Indonesia Raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Nyun Fatihah Kaping Tiga yang pertama untuk NKRI Al-Fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Iya kena na'budu iya kena sampai. yang kedua untuk Sayyidina Mbah Maimun Zubair Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillah. Surat al-Ladina anamta yang ketiga untuk kita semuanya mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita Kabulkan doa-doa kita Kabulkan permintaan kita Allah membaikkan dunia kita Dan Allah membaikkan akhirat kita Nanti pas iya kan Abu butuh iya kan Astain diulangi sebelas kali Ada hadiniyah al-fatihah Iya kan Abu butuh iya kan Astain, Iya kan Abu tua iya kan Astain. Ia ia ia ia ia Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu. Ihdinas dalam mustaqim. Ditutup dengan selawat hasbi rabbi tiga kali.